Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalal Fauzan Asbahullah. Halaman 145 yang punya kitabnya yang cetakan Saudi ini halaman 145. Bagian bawah. Nah, barakallahu fikum. Setelah disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimah taala bagian atas itu matanya kata ulang wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulumihi wa murrihi aku beriman terhadap takdir Allah taala baik dan buruknya manis dan pahitnya takdir Allah taala ada yang baik ada yang buruk ada yang manis ada yang pahit tapi ingat-ingat baik ataukah buruk pahit ataukah manis itu dinisbahkan kepada orang yang ditakdirkan makdur namanya. Paham ya? Adapun kejelekan, takdir yang jelek, takdir yang pahit itu kalau dinisbahkan kepada Allah Taala semuanya apa? Baik karena ada hikmah di balik itu. Jangan sampai wah Allah Taala kan kejelekan. Di balik itu semuanya ada hikmah kalau ditak, kalau dinisbahkan kepada Allah Taala. Tapi kalau dinisbahkan kepada makhluk memang ditakdirkan jelek itu ya jelek itu ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, di situ dituntut untuk beriman terhadap takdir dari itu. Kita lihat bawahnya itu Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan asbahullah, hadha al-hadits dzakarahu al-musannif wa nasabahu lin-nabi sallallahu alaihi Hadis ini al-musannif menyebutkannya dan menisbahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi Amantu bil qadari khairihi wa syarrih wa huluwihi murrih. Hadis Anas Malik disebutkan oleh siapa? Al-Imam Dzahabi dalam Syiar A'lam an-Nubala. Aku beriman terhadap takdir yang baiknya maupun yang buruknya, yang manisnya maupun yang pahitnya. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Shalih Fauzan rahimahullah al-ma'na sahih makna yang benar. Annal iman bil qadari amrun la budda minhu khairuhu wa syarruh. Bahwasanya keimanan dan beriman terhadap takdir itu perkara yang harus baik takdir yang baik maupun yang buruknya. Bayangkan ini. Amrun la budda minhu. Yang baik ataupun yang buruk kita harus beriman. Al khair kullul umuril mahbubati wal marghubati wal mufidat. Masyaallah. Kebaikan itu adalah apa? Nah, barakallahu fiik, semua perkara-perkara yang apa? Semua perkara-perkara yang na'am dicintai, ha? disukai dan memberikan faedah. Seperti itu ya. Itu adalah kebaikan. Jadi, semua perkara yang dicintai, perkara yang apa? Na'am disukai, perkara memberikan faedah itu namanya kebaikan. Wasyarr, sedangkan kejelekan kullul umuril doroti, wal umuril makruhati. Semua perkara-perkara yang membahayakan, na'am barakallahu fiik eh, semua perkara-perkara yang bahayakan dan perkara-perkara yang dia nggak sukai, yang dia benci, itu namanya kejelekan. Namanya kejelekan. Atau taatu khairun wal ma'asi syarrun. Ketaatan-ketaatan itu adalah kebaikan dan kemaksiatan-kemaksiatan adalah kejelekan. Wa kulluha biqada'illahi wa qadarih. Semuanya terjadi dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Paham ya? Jadi semuanya kita imani. Kita lihat wa huluhu wa huluhi murrihi al qadar fihi hulwun takdir itu ada yang manis wa huwa ma yulaimun nufus minal maladzat wal masarrat artinya hulwun itu sesuatu yang disukai oleh jiwa sesuatu yang disukai oleh jiwa berupa maladzat kelezatan-kelezatan wal masarrat kesenangan-kesenangan wa fihi murrun ada juga takdir yang mur yang pahit wa huwa ma la yulaimun nufus yaitu takdir yang tidak disukai oleh jiwa minal masaib berupa musibah-musibah wal alam penyakit-penyakit wal humum kegelisahan-kegelisahan wal ahzan kesedihan-kesedihan hadza murrun pahit orang kalau sedih eh, gelisah pahit rasanya pahit itu ya nah walakinahu walakinahu qada'un wa qadarun la buta minhu tapi itu adalah ketetapan dan takdir yang harus dan pasti la buta minal iman bihi maksudnya harus beriman dengannya jadi bagaimanapun keadaannya ketika antum kadang sedih, karena susah harus diimani itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Di balik kesedihan itu ada hikmah. Naam. Amal ladzi la yu'min illa bi hulumil qada fa hada yatba'u hawa. Adapun orang yang tidak beriman kecuali hanya beriman dan takdir yang manis, maka ini orang tersebut mengikuti hawa nafsunya. Wa yatba' syahwata dan mengikuti syahwatnya. Lakinnal ladzina Lakin alladhi yu'min wa murrihi jami'an huwal mu'minus sahih masyaallah. Akan tapi orang yang beriman dengan apa? Dengan manisnya dan juga pahitnya takdir semuanya dia imani, itulah mukmin yang sahih. Paham ya? Orang mukmin yang sahih. Amal ladzi la yu'min illa bima yulaimun nafs. Adapun or, adapun orang yang tidak beriman kecuali bima yulaimun nafsah dengan sesuatu ketua dengan sesuatu yang dia sukai, yang jiwa itu menyukainya, fa laysa bimumin bil qada. Orang ini tidak dikatakan apa? Beriman dengan qada dengan ketetapan, Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yu'min akan tapi dia beriman bima dan bihi faqat. Dia hanya beriman dengan perkara-perkara yang lezat saja. Allahul musta'an. Enggak benar ini ya? Enggak benar. Lakin al-maizah akan tapi keistimewaannya Meizah itu adalah semacam keistimewaan. Nah, barakallahu fiikum yang tersendiri eh, orang yang apa beriman dengan takdir tersebut. Liman yu'min bi amril qada wal qadar. Eh, terhadap orang atau bagi orang yang beriman dengan perkara qada wal qadar, annahu yasbir 'alal masa'ib. Mizahnya keistimewaan ini. Orang kalau beriman dengan takdir, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa dia akan sabar 'alal masa'ib terhadap musibah-musibah yang menimpanya. Sabar dia usaha bangkrut, gagal, nggak sukses, sabar. Karena dia beriman takdir, tak takdirnya. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses. Sarannya gitu. pertanyaan dia kepada Allah Taala. dan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau nggak beriman takdir, sekali usaha gagal, nggak sukses, biasanya apa? Bunuh diri. Allah musta'an. Mencari perkara-perkara yang jelek. Kita lihat sini barakallahu wa ya'lam anna fi qada'illahi wa qadarih dan dia tahu yakin bahasanya itu adalah apa terjadi dengan ketetapan Allah dan takdirnya alladzina alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka mereka mengatakan sesungguhnya kami hanya kami ini milik Allah dan kami semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ulaika humus sabirun mereka adalah orang yang bersabar menyandarkannya wabashir sabirin berbahagialah kabar gembira bergembirilah orang-orang yang bersabar alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masyaallah yaitu orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang apabila tertimpa pada mereka musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Makanya kalau antum datang takziah menghibur orang itu diantaranya doanya apa? Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya semua itu milik Allah. Apa-apa yang Allah telah berikan dan apa-apa yang Allah telah ambil kembali. Dan segala sesuatu sudah ditetapkan takdirnya, ajalnya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, barakallahu fiikum. Masih ada sedikit lagi tanya insyaallah kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.